الله رب العالمين إحساني إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli uh, insyaallah ini adalah majlis ketiga kajian ketiga kitab uh, Bahjatun Nazirin uh, pada majlis ini insyaallah kita akan memulai bab pertama dan juga akan mengupas hadis pertama dalam Riyad As-Salihin dan dalam kitab Bajatun Nazirin ini uh, yaitu bab mm, ikhlas Babul ikhlas wa ihdarun niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal al-barizah wal khafiyah. Artinya adalah ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap perbuatan dan ucapan baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Pada halaman ke-33 kita Bahjatun Nazirin terjemahannya jilid 1. Baik. Dikatakan di sini atau sebelumnya sebagai mukaddimah uh, eh, Syekh atau Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau menuturkan tiga buah ayat ya di awal yaitu surat Al-Bayyinah ayat kelima, surat Al-Hajj ayat ke-37 dan surat Ali Imran ayat ke-29 kemudian beliau teruskan ke hadis pertama yaitu hadis innamal a'malu binniyat ya Syekh Salim Al-Hilali Syekh Salim Al-Hilali berkata Ikhlas berarti perbuatan yang dimaksudkan untuk mencari keriduan Allah bukan bertujuan yang lain <clears throat> bukan bertujuan lainnya Itulah salah satu syarat diterima amal syarat diterimanya suatu amal perbuatan ada empat. Syuf di sini lihat syarat diterimanya suatu amal perbuatan ada empat. Dua di antaranya merupakan syarat sahnya. Sehingga jika misalnya tidak ada salah satu dari keduanya atau cacat salah satu dari keduanya maka amalan tersebut tidak sah karena merupakan syarat sahnya. Nah, jadi nanti akan kita ketahui ada empat syarat diterimanya suatu amalan, maksudnya dua syarat diantaranya adalah syarat sahnya dan sisanya dua syarat lainnya adalah syarat kesempurnaan amalan yang diterima. Ya, berarti syarat sahnya itu adalah ikhlas dan benar. Ikhlas dan benar. Ikhlas berkaitan dengan batin dan benar berkaitan dengan lahir, zahir ibadah tersebut zahir amalan perbuatan tersebut. Pengertian ikhlas telah kami jelaskan. Adapun benarnya suatu amal perbuatan itu berarti kesesuaian perbuatan itu dengan sunnah Rasulullah yang yang sahihah. Jadi e, sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW tuturkan misalnya, apa yang Rasulullah SAW contohkan, dan tidak melanggar sunnah Rasul dan juga tidak melanggar keterangan dalam Al-Quran. Maka itu adalah amal perbuatan yang dikatakan sholat atau benar. Berarti syarat sahnya amalan itu ikhlas pertama dan juga itiba sebenarnya. Sholat, benar. Ya. Itu syarat sahnya amal perbuatan. Kemudian sedangkan dua syarat lainnya merupakan syarat kesempurnaan. Nah, di sini bukan syarat sah lagi. Tetapi syarat kesempurnaan. Sehingga misalnya, sehingga misalnya ada kekurangan dalamnya, dalam salah satu dari keduanya, itu dia tetap sah amalan tersebut namun kurang sempurna ya, kurang sempurna nah dua syarat yang syarat kesempurnaan itu yang pertama adalah al akhdhu bil biquwah al akhdhu biquwah artinya adalah berpegang teguh dan bersungguh-sungguh dan yang kedua syaratnya, syarat kesempurnaan yang kedua adalah bersegera. Al-musara'ah. Berarti yang pertama al-akhdhu biquwah, yang kedua adalah al-musara'ah. Yang pertama berpegang teguh, yang kedua bersegera. Mengenai berpegang teguh, hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala. Khudhu ma atainakum biquwah. Peganglah dengan teguh apa yang kami berikan kepadamu Ya. Apa yang kami berikan kata kepadamu. Kalau kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala eh, di dalam tafsirnya biquwah di sini maksudnya adalah bijiddin wajtihad. ijtihad. Itu bijid dengan kesungguhan wajtihad dan juga dengan ijtihad. Ijtihad berarti bazrul wus'. Maksudnya adalah mengerahkan segala upaya. Berarti peganglah dengan eh, ambillah dengan kesungguhan dan pengerahan segala daya dan upaya terhadap apa yang telah kami berikan kepadamu. Ya. Adapun Ibnu Abbas dan juga Qatadah dan juga as dalam tafsir Al-Qurtubi dan juga dari riwayat ini riwayat salaf. Maksud dari biquwah di sini artinya adalah biniyatin wa ikhlas, yaitu dengan niat dan juga dengan keikhlasan. Berarti uh, ambillah dengan niat dan keikhlasan terhadap apa yang kami berikan kepadamu. Itu makna yang kedua. Adapun uh, Imam Al eh, Imam Mujahid rahimahullahu taala wa an, Imam Mujahid seorang ahli tafsir, beliau menafsirkan khudhu atainakum biquwah. Beliau menafsirkan biquwah di sini Quwah adalah al-quwwatu itu adalah al-amalu bima fihi yaitu mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Berarti sini apa yang telah kami berikan kepadamu maka ambillah dengan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Ya. Ya, sorry. Demikian juga firman Allah taala, "Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u" قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين dan dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat uh, gunung di atasmu seraya berfirman Pegang teguhlah di sini. Khudhu ma atainakum biquwah. Pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu. Syuf di sini Kita dia artinya khudhu ma atainakum biquwah. Pegang teguh, pegangnya, ambillah. Ambillah apa yang kami berikan kepadamu biquwah dengan jid, dengan kesungguhan dan juga dengan segala daya upayamu. Kemudian ditambahkan setelah fi'il amar khudhu, ambillah, kemudian ada fi'il amr berikutnya wasma'u. Wasma'u di sini artinya dengarkanlah. <clears throat> Ambillah dan dengarkanlah. Sebagian ulama mengartikan isma'u di sini artinya adalah hati'u, yaitu uh, taatlah kamu. Itu berarti artinya ambillah apa yang telah kami berikan kepadamu kepada kalian dengan sungguh-sungguh ya dan taatlah ya, terhadap apa yang kami berikan kepadamu. Imam Al-Qurtubi berkata, "Walaysa al-ma'na al-amru bi idrakil qawli faqat, wa al murad i'malu bima sami'tum tazimu. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi jilid kedua, beliau uh, menafsirkan kata isma'u dengan kalimat ini. Dan bukanlah yang dimaksud dari makna ini perintah isma'u bukan yang maksud isma'u itu sekadar perintah untuk memahami perkataan semata. Enggak, enggak sekadar itu. Melainkan maksudnya adalah i'malu bima sami'tum waltazimu. Maksudnya adalah i'malu. Itu beramallah kalian dengan apa yang telah kalian dengar dan beriltizamlah itu mustaqimlah. Luruslah kalian selalu lah di situ. Ya, mereka menjawab, kami mendengarkan, tetapi kami tidak mentaati. Ya, ini adalah karakter Yahudi mendengarkan, tahu mana kebenarannya namun tidak mau mentaatinya. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena naudzubillah, karena kekafiran mereka. Katakanlah sungguh buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang beriman. Quran surat Al-Baqarah ayat 93. Nah, juga dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 63 itu mirip sekali. Dan firman-Nya, وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون Dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka Seakan-akan gunung itu naungan awan dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Nah, di sini eh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mengajak untuk mengingat kembali apa yang terjadi ketika itu. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat gunung ke atas mereka, seakan-akan gunung itu naungan awan dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami firmankan kepada mereka, peganglah dengan teguh, eh, dengan kuat dengan sungguh-sungguh apa yang telah kami berikan kepadamu serta ingatlah selalu atau amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya agar kamu menjadi orang-orang bertakwa. Ini syarat <clears throat> kesungguhan dan juga al-akhdhu bi itu adalah syarat kesempurnaan diterimanya amalan. Syarat kesempurnaan diterimanya amalan. Jika ingin amalan benar-benar diterima secara sempurna maka akhudh biquwah berpegang teguhlah serta firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf juga fakhudhha biquwwati wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya juga firman Allah Subhanahu wa taala ya yahya khudhil kitaba biquwwah wahai yahya ambillah itu pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh Quran surat Maryam Adapun bersegera yaitu al-musara'ah syarat ini terkandung dalam firman Allah taala yang maha mulia lagi maha perkasa apa itu wala wala taniya fi dzikri dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku bersegeralah ya Sebenarnya cukup banyak ayat Al-Qur'an yang yang menganjurkan bersegera dalam mengerjakan kebaikan seperti wasari'u ila maghfiratin min rabbikum Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran ya. <clears throat> surat Al-Baqarah ayat kelima. Melalui ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan setiap hamba agar senantiasa mengesakannya. Mengesakannya berarti mentauhidkannya. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak beribadah kepada sesuatu pun selain dirinya. Berarti menjauhi syirik. Supaya mereka meninggalkan agama-agama yang sesat, sesat menuju agama Islam. Karena Islam adalah agama yang lurus serta penuh kemudahan dan toleransi. Atau agama umat manusia yang lurus lagi benar. Inilah yang membedakan kaum muslimin dari kaum musyrikin dari sisi akidah dan perilaku. Kalau misalnya kita perhatikan, dari sisi akidah. Akidah eh, kaum muslimin, akidah Islam itu begitu kuat. Tidak seperti akidah misalnya Kristen. Yang mana eh, kaum Kristiani kemudian mayoritas mereka sebenarnya murtad dari kekristenan mereka. Sehingga banyak dari mereka kemudian beralih kepada ateis, ateisme di antara dari mereka ada yang benar-benar mengklaim dirinya ateis, tidak memiliki dirinya ateis, tidak memiliki uh, kepercayaan terhadap eksistensi uh, Rob bahkan. Nah, dan sebagiannya mereka masih masih uh, masih memiliki kepercayaan itu namun karena mereka tidak mendapatkan uh, petunjuk yang baik dan juga logis dari kitab-kitab mereka maka mereka mengabaikan begitu saja ya, terserah yang penting kita hidup begitu mereka berpikiran seperti itu yang penting kita hidup menikmati dunia ya selesai jadi akidah kaum muslimin itu akidah yang benar-benar kuat dan tak tergoyahkan jika diuji dengan nalar maka akan menang adapun akidah kaum kufar terutama akidah kaum musyrikin mereka adalah seburuk-buruk akidah. Dan akidah kaum ateis, mereka adalah seburuk-buruk akidah. Kemudian soal perilaku. Islam itu agama yang lurus serta penuh kemudahan dan toleransi sehingga perilaku kaum muslimin jika mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah itu insya Allah akan mencerminkan hal yang terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Kita tahu bahwasanya kaum muslimin ketika berkuasa kemudian di dalam kekuasaan mereka adalah kaum kufar zimmi, maka mereka akan dilindungi di dalamnya. Ya. Mereka akan dilindungi di dalamnya karena perilaku kaum muslimin, treatment mereka terhadap orang-orang kafir yang berada dalam wilayah mereka dan ada perjanjian dengan mereka, maka kaum muslimin akan melindungi mereka, bahkan menzalimi orang-orang eh, kafir kufar ya, menindungi mereka itu adalah sebuah kezaliman dan itu dilarang dalam Islam. Nah, ini perilaku kaum muslimin seharusnya seperti ini. Sungguh yang demikian itu merupakan salah satu tujuan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala berfirman, لا ينال الله لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Nah, di sini eh, dikatakan oleh Imam eh, dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab Aisar At-Tafasir atau tafsir Al-Aisar atau tafsir Al-Jazairi la yarfa'u ilallahi la yarfa'u ila Allah wa la dam. Walakin taqwahu bi fi'li ma amara bihi wa tarki ma naha anhu. Tidak akan terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala daging-daging dan darah itu eh, tidak tidak terangkat kepada Allah, tidak sampai kepada Allah. Tetapi apa yang sampai kepada Allah, yang sampai kepada Allah adalah takwanya dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sembelihannya seperti dagingnya atau e, darahnya itu tidak sampai. Toib, Allah mensyariatkan kepada kita untuk menyembelih binatang kurban. Tidak lain agar kita mengingat Allah pada saat menyembelihnya. Syuf. Di sini kita harus memaknai makna kurban. Kenapa disebut kurban? Ya, kurban berasal dari bahasa Arab. Kurban dari dengan wazan fu'lan Berarti ada di sini korib eh, kita tahu korib artinya korubaya krubu korib artinya kedekatan dekat. <clears throat> Oleh karena itu dinamakan korban bertakorub ilallah artinya mendekatkan diri kepada Allah melalui ritual khusus yaitu penyembelihan terhadap binatang korban. Nah, kita disyariatkan untuk kepada kita untuk menyembelih binatang korban. Kenapa? agar kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ritual tersebut pada saat menyembelihnya, ya kan? Makanya disyariatkan atau diwajibkan dalam penyembelihan eh, untuk ya menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, tidak diniatkan kepada yang lainnya. Sesungguhnya Dia Maha Pemberi rizki, pemilik kekuatan lagi sangat kokoh daging dan darah hewan kurban itu sama sekali tidak dapat mencapai Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tidak bukanlah itu yang akan sampai kepada Allah. Sebab dialah Rabb yang memberi makan dan tidak diberi makan. Yut'im wa la yut'am. Allah Subhanahu wa taala memberi makan, memberi rezeki dan tidak diberi makan. Serta Dia Maha Kaya atas segala sesuatu selain dirinya. Dahulu kaum jahiliyah menyembelih hewan untuk disembah dipersembahkan eh, kepada berhala-berhala mereka yaitu dengan cara meletakkan daging-daging sembelihan di atasnya dan menyiramkan darah-darahnya ke berhala tersebut. Melihat tradisi semacam itu, para sahabat Rasulullah pun berkomentar, kita lebih tepat untuk menyiramkannya. Lalu Allah menurunkan ayat ini seraya menjelaskan bahwa dia hanya menerima kurban dari orang-orang bertakwa yang menghendaki keridoannya semata. Di sini terdapat peringatan akan ditolaknya amal perbuatan jika tidak disertai apa? niat yang yang tulus. Jadi bab pertama ini tentang keikhlasan itu memiliki kepentingan tersendiri dalam uh, akhlak, adab dan juga ibadah. Dan niat ya berkaitan dengan akidah tentu saja karena bagaimanapun seseorang ketika beribadah tentu apa yang dia niatkan itu sesuai dengan apa keyakinan dia Apakah dia niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala mengetahui? Maka itu semua kembali kepada akidahnya dan kualitas pemahamannya terhadap asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah." Katakanlah jika kamu sembunyikan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu nyatakan Allah taala pasti mengetahuinya. Ini adalah ayat yang ketiga dalam Riyad As-Solihin atau bab pertama awal-awal di Riyad As-Solihin. Ya. Qul in ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan Allah pasti mengetahuinya. Niat ayol ikhwah ma, eh, ma, eh, tempatnya adalah di di qalbu ya. Katanya kolbu kalau misalnya kita katakan kolbu itu apa? Kolbu itu jantung bukan hati. Kolbu adalah jantung. Dan eh, niat itu tidak <clears throat> tidak ada tempatnya di lisan untuk amal apapun. Nah, itu bukan niat yang syariah dalam lisan itu. Maka ketika seorang ingin uh, melakukan sesuatu, sesuatu perbuatan ibadah, amalan ibadah, maka tidak disyariatkan baginya untuk meniatkan dan melafalkan enggak melainkan cukup cukuplah dengan hati cukuplah dengan dengan jantungnya ya nah uh, seperti sholat puasa haji dan wudhu hal-hal semacam itu tidak memerlukan pelafalan niat Bahkan bisa dibilang bahwa saya melafalkan niat seperti itu adalah sebuah kebid'ahan yang memang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, oleh sahabat, oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in dan lain-lain. Tidak dicontohkan. Tidak ada syariatnya. Dan Rasulullah SAW kita ketahui beliau SAW setiap hari itu berbudu, Ya, sebagaimana kita ketahui setiap hari muslim itu laki-laki menunaikan sholat. Maka Rasulullah berwudu dan juga para sahabat berwudu. Kemudian tiap hari mereka sholat, tiap hari mereka sedekah, tiap hari mereka eh, puasa. Afwan, tiap Ramadan mereka puasa. Kemudian di puasa-puasa sunnah mereka juga melakukannya. Dan mereka melakukan dan juga Nabi melakukan haji walaupun sekali dan itu memang kewajibannya sekali namun tidak ada riwayat satupun yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW melafalkan niatnya. Nawaitu itu atau nawai eh, usolli fardu dan sebagainya. Eh, di sini ada sebuah keheranan jika misalnya kita menganggap bahwasanya pelafalan dengan niat tersebut adalah bagian dari syariat bahkan dianjurkan dalam Islam, maka mana buktinya? Kalau kita lihat Rasulullah tentu saja beliau tiap hari menunaikan solat Dan beliau kita ketahui karena tiap hari dan hal ini adalah sesuatu yang sangat vital dalam dalam kehidupan insan muslim. Maka sudah menjadi kewajiban bagi Rasulullah untuk menyampaikan ya, apa yang seharusnya disampaikan. Nah, dari hal-hal yang wajib atau hal-hal yang sunnah atau hal-hal yang diperbolehkan atau hal-hal yang makruh atau hal-hal yang yang diharamkan dalam sholat. Namun ternyata di sini Rasulullah SAW dengan melakukan ibadah tersebut tiap hari tidak ada satupun riwayat yang sahih ataupun bahkan doif yang menganjurkan untuk meniatkan uh, secara pelafalan terhadap sholat dan semua ibadah. Baik. Nggak ada Allahumma inni nawaitu an asaddaq atau ya Allah aku meniatkan sedekah. Tidak ada. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah." Katakanlah jika kamu sembunyikan apa yang ada di dalam ya, jiwamu atau kalbumu atau kamu zahirkan, Allah pasti mengetahuinya. Maka tidak memerlukan lagi hal-hal semacam pelafalan niat. Tidak perlu seperti itu ya. Nah, baik. Kemudian eh, kita kembali ke Bahjatun Nazirin. Dalam ayat ini Allah yang maha suci lagi maha tinggi memberitahu hamba-hambanya bahwa dia mengetahui segala yang tersembunyi dan yang tampak. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Bahkan ilmunya meliputi mereka dalam setiap keadaan, waktu, dan kesempatan. Sungguh dia mengetahui apa-apa yang ada di langit dan di bumi termasuk apa saja yang ada di antara keduanya. Tidak ada hal sekecil apapun di belahan bumi ini baik di lautan, di daratan maupun di pegunungan yang luput dari pengawasannya. Hmm? Yang demikian itu ya, yang demikian itu merupakan peringatan dari Allah terhadap manusia. yakni supaya mereka takut dan tidak melanggar apa yang dilarang dan dimurkainya sebab dia maha mengetahui setiap urusan mereka. Di samping dia juga maha kuasa untuk membalas dan menimpakan siksaan kepada mereka. Andai pun dia menunda siksa, andai pun dia menunda siksaan atas mereka, sesungguhnya dia hanya menangguhkan saja dan tidak melalaikannya. Dan dia pasti akan menimpakannya hingga manusia merasakan siksaan dari Rob yang maha perkasa lagi maha luas. Jika seorang hamba memperhatikan semua peringatan tersebut dan menggiatkan amal soleh, maka ia benar-benar telah menjadi muslim sejati yang tulus ikhlas dalam beramal lagi berada dalam kebenaran. Nah, uh, permasalahan niat ini bahwasanya kita kita layak mengetahui ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam niat atau ada tiga macam niat. Ketika kita ingin melakukan suatu ritual ibadah, maka kita meniatkan tiga hal ini. Yang pertama niat ibadah. Ya, yang pertama adalah niat ibadah. Yang kedua adalah niat uh, dengan beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Yang ketiga niat meniatkan uh, bahwa melakukan ibadah ini adalah sebuah praktik terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga. Jadi yang pertama niat ibadah. Ya. Niat amaran tersebut. Ya. Kemudian yang kedua adalah niat meniatkan hal ini yang dilakukan ini adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata. Dan yang ketiga adalah meniatkan bahwasanya eh, kita melakukan ini sebagai sebuah realisasi atau praktik terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala Eh, perintahkan kepada kita. Maka ketiganya ini adalah hal yang untuk ketiganya adalah sesuatu yang paling sempurna dalam meniatkan sesuatu. Nah, seperti misal di sholat. Tapi kita dalam sholat kita meniatkan ini sholat zuhur, asar, sholat sunnah atau sholat wajib dan sebagainya. Sohi. Namun di kolbu. Kemudian ketika dia ketika kita meniatkan uh, sholat ini kita meniatkan lillahi ta'ala. Tentu saja mengikhlaskan diri, mengikhlaskan amalan ini. Kemudian berintrospeksi dan uh, kita membuang apa-apa yang mungkin masih tersisa dalam kolbu kita rasa untuk ria, rasa untuk sum'ah, untuk pamer dan untuk uh, supaya dipuji solatnya dan lainnya. Atau untuk mendapatkan harta dan dunia Adapun yang ketiga, kita menghadirkan uh, dalam diri kita sebuah hasrat untuk mempraktikkan dan merealisasikan ibadah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kalau misalnya kita perhatikan dari tiga ayat yang disodorkan oleh Imam An-Nawawi dalam awal kitabnya, tiga-tiganya itu menunjukkan bahwasanya niat itu tepatnya di kalbu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui eh, niat seorang hamba, ya kan? Baik. Uh, eh, Allah kita akan berlanjut pada hadis pada hadis pertama. Pada hadis pertama halaman ke-37 Allah. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه dari um, Amirul Mukminin Abu Has Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin uh, Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi uh, beliau bercerita aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Segala amal perbuatan tergantung pada niatnya dan seseorang akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk kesenangan dunia yang hendak didapatkannya, atau karena wanita yang akan dinikahkannya, maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang dia niatkan. Taib hadis ini mutafakun alaih. Apa arti mutafakun alaih? Nah. Toy, sahih. Muttafaq alaih artinya adalah diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis yang menulis kitab sahih, sahihain. Yang pertama Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al Abu Abdullah bin Muhammad. Oke, Abu Abdullah bin Muhammad di sini. Yang sahih adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah, Al-Ju'fi dan Al-Ju'fi Al-Bukhari. Dan juga Abu Husain Muslim bin Al-Hujjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi dalam kitab Sahih mereka. Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari. Keduanya adalah kitab tersahih di antara kitab-kitab hadis lain yang pernah disusun. Jadi muttafaqun alaihi itu maksudnya adalah kesepak muttafaq yang, disepakati atasnya. Muttafaq yang disepakati alaihi atasnya. Berarti muttafaqun alaih yang disepakati atas hadis tersebut. Disepakati apanya? Disepakati kesahihannya. Kenapa? Karena Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis tersebut. Jadi bukan berarti muttafaqun alaih itu disepakati oleh umat atas kesahihan hadis ini, bukan. Melainkan disepakati maksudnya keselarasan Bukhari dan Muslim dalam meriwayatkan hadis ini. Dikatakan oleh sebagian ulama maksudnya muttafaq alaihi di sini yaitu jika Al-Bukhari dan Muslim itu uh, meriwayatkan hadis ini dari satu jalur yang sama. Ada persamaan. Ada juga uh, pendapat lain daripada ulama ahli hadis bahwasanya muttafaq alaihi maksudnya adalah uh, selarasnya hadis Al-Bukhari dan juga Muslim namun tidak harus tidak harus dengan jalur yang jalur yang sama nggak harus. Tapi bagaimanapun aslinya ini muttafaqun alaih yaitu kesepakatan kesepakatan Al-Bukhari dan Muslim ya ini maksudnya kesepakatan sini bukan berarti Al-Bukhari kemudian bersepakat dengan Muslim atau sebaliknya bukan melainkan maksudnya adalah selarasnya adanya eksistensi hadis ini di dalam kitab sahih Al-Bukhari dan juga sahih Muslim jadi bukan kesepakatan umat atasnya namun dengan keselarasan Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini itu berarti sama aja melazimkan kesepakatan umat akan kesahihan hadis ini. Melazimkan hal tersebut. Imam An-Nawawi dalam Muqaddimah Syarah Muslim, Syarah Sahih Muslim berkata, "Mattafaqu alaihi maqtu'un bi sidqihi." Apa yang telah disepakati oleh keduanya yaitu Al-Bukhari dan Muslim, yaitu yang itu yang tercantum dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, maka sudah menjadi sesuatu yang maqtu', yaitu yang pasti bisa bisidiqihi. Kepasti apa kebenarannya itu udah pasti, tidak perlu lagi diragukan dan sudah benar-benar terpercaya bahwasanya itu tersadur pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam litalaqil ummati lahu bil qabul karena umat sudah benar-benar menerimanya. وذلك يفيد العلم النظري، dan hal tersebut memberi faedah ilmu an-nazari. Ya, ilmu yang membutuhkan ta'ammul dan bahas. Ilmu yang membutuhkan pemikiran lagi. Wa huwa fi ifadatil ilm kal mutawatir. Adapun uh, hadis muttafaqun alaih meskipun uh, misalnya meskipun hadis tersebut adalah hadis ahad misalnya. Namun dalam memberikan faedah keilmuan dia seperti mutawatir. Karena benar-benar sebuah yang sesuatu yang qat'i ats-tsubut yaitu yang pasti sabitnya. Ketetapannya, validitas riwayatnya itu benar-benar pasti qat'i. <clears throat> Taib in illa anna al-mutawatir yufid al-ilm ad-daruri. Melainkan mutawatir itu memberikan faedah ilmu daruri. Namun uh, di sini karena umat mereka menerima hadis-hadis muttafaqun alaih maka uh, hadis ini yufid al-ilm an-nazari memberi faedah ilmu ilmu nazari Baik, kemudian halaman ke 38 masih tentang pengesahan hadis ini tausiq hadis tentang tausiq tausiq hadis ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari ya dan Muslim diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Derajat hadis ini eh, kita ketahui derajat hadis ini bukanlah hadis yang mutawatir ya. Di sini tulis telah dinukil secara mutawatir. Apa yang telah dinukil secara mutawatir? Penjelasan para imam atau ulama dalam menghormati hadis ini. Jadi yang mutawatir di sini bukanlah hadisnya, bukan. Maksud mutawatir kan berarti banyak sekali yang meriwayatkannya atau mengucapkannya. Nah, di sini yang banyak di sini adalah penjelasan para imam dalam menghormati hadis ini, yaitu mengagungkan hadis ini. Bukan berarti hadis ini secara isnad mutawatir, bukan. Justru hadis ini secara isnad adalah ahad dan bahkan hadis ini adalah paling minimnya riwayat dalam hadis ahad dalam satu jal, dalam dalam dalam tingkatan-tingkatan perawinya. Misalnya hadis ini kita ketahui diriwayatkan oleh Umar Kemudian berlanjut pada Alqamah. Kemudian berlanjut pada uh, Muhammad uh, bin Ibrahim At-Taimi. Kemudian berlanjut pada Yahya Al-Laifi. Kemudian berlanjut pada Sufyan Sufyan bin Uyayna atau yang lainnya. Kemudian berlanjut pada al humaydi itu dalam Sahih Al-Bukhari yang nomor pertama, hadis pertama. Nah, di sini eh, Umar hanya satu-satunya sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian al Al-Qamah hanya satu-satunya ia meriwayatkan dari Umar. Kemudian Muhammad bin Ibrahim al taimi hanya satu-satunya yang meriwayatkan dari Al-Koma. Al-Qamah. al qamah ini adalah seorang tabi'i, kemudian Muhammad adalah seorang tabi'i. Kemudian Yahya al laythi juga satu-satunya orang yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim al taimi Itu jalur yang sahih. Memang ada jalur lain bahkan di antara bahkan ada sahabat lain katanya sahabat lain yang meriwayatkan dari Rasulullah tentang hadis ini namun ternyata jalur tersebut sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam al Bari, hadis tersebut atau sana tersebut justru sanad yang dhaif atau cacat. Jadi yang sahih adalah Umar, kemudian Alqamah, kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, kemudian Yahya Al-Laitsi. Dan berikutnya setelah Yahya Al-Laitsi kemudian barulah hadis ini benar-benar termaksimalkan penyebarannya di antaranya Sufyan bin Uyainah menerimanya juga Imam Al-Humaidi gurunya Imam Al-Bukhari. Dan hadis ini berarti tidak mutawatir karena karena jumlah minimal perawi dalam satu tingkatan itu satu. Berarti hadis ini dikatakan hadis yang gharib. Hadis yang gharib dalam empat tingkatan Masya Allah. Umar, Al-Qamah, Muhammad, dan Yahya. Nah, sahih. Tidak ada dikatakan tidak ada kandungan hadis Nabi yang lebih mencakup dan memadai serta lebih bermanfaat daripadanya. Sebab hadis ini merupakan hadis yang menjadi poros agama Islam. Ya. Kosa kata asing. Hafs. Hafs artinya singa atau anak singa. Amirul Mukminin Al Faruq Umar bin Al Khattab dijuluki dengan julukan tersebut Abu Hafs. Ya. An-niyah yaitu niat yaitu bermaksud kepada sesuatu yang diiringi dengan perbuatan. Kemudian al-hijrah. Hijrah secara etimologi Kata ini berarti meninggalkan sesuatu, itu hijrah. Hijrah artinya meninggalkan sesuatu. Makanya ada istilah syar'i hajar, yaitu mengasingkan. Nah, itu artinya meninggalkan seseorang sebagai pengasingan terhadapnya, sebagai penghukuman terhadapnya. Adapun haji hijrah menurut istilah syariat atau terminologi syariat artinya adalah meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan ini bersifat umum sekali. Dalam sejarah Islam, ada dua macam hijrah yang pernah terjadi. Yang pertama, perpindahan dari satu tempat yang menakutkan ke tempat yang aman. Ya, menuju ke Darul Aman. Sebagaimana terjadi pada dua hijrah, hijrah ke Habasyah dan awal mula hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan yang kedua, yaitu di antara dua macam hijrah yang pernah terjadi dalam sejarah Islam adalah perpindahan dari negeri kafir menuju ke negeri Islam sebagaimana terjadi setelah Rasulullah menetap di Madinah. Kemudian kita mempelajari kandungan hadis dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, niat itu harus menjadi niat menjadi keharusan dalam suatu perbuatan. Lazim harus. Berarti perbuatan itu merupakan tujuan utama. Perbuatan itu merupakan tujuan utama. Ya maksudnya baik perbuatan itu merupakan tujuan utama atau perbuatan tersebut adalah perantara bagi perbuatan lainnya. Seperti toharo. Misalnya, solat. Itu tujuan utama bukan tujuan utama. Adapun bersuci, itu bukan tujuan utama. Melainkan menjadi perantara bagi perbuatan solat. Nah sekarang pertanyaannya. Ya, jadi ingat tadi solat. Itu tujuan utama kita. Wajib nggak kita eh, dengan niat? Wajib. Nah sekarang tidak akan sah sholat kita kecuali setelah bersuci atau setelah dalam keadaan bersuci. Nah sekarang bersucinya kita itu adalah perantara menuju sholat ya kan. Nah apakah e, bersuci itu membutuhkan niat? Membutuhkan niat. Jadi ketika seseorang mandi, dia dalam keadaan junub, kemudian dia mandi, namun tidak ada niatan untuk mandi junub, maka dia tidak dianggap mandi junub sehingga harus mandi junub lagi. Sehingga harus mandi lagi dengan niatan mandi junub. Ya. Yeah. Yang demikian itu disebabkan wujud keikhlasan tidak bisa tergambarkan tanpa disertai niat. Saya tidak mendapati perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai persyaratan niat kecuali pada perbuatan yang sifatnya disekadar sarana atau perantara. Nah ini hal ini perbedaan pendapat di antara ulama tentang perbuatan yang hanya menjadi sarana saja, bukan menjadi tujuan. Ya. Adapun mengenai pensyaratan niat pada perbuatan yang menjadi maksud dan tujuan yaitu makosid tujuan utama, mereka satu kata sepakat bahwa saya niat itu disyaratkan. Ya enggak? Perbedaan pendapat juga terjadi pada penyertaan niat pada awal perbuatan. Apakah misalnya di takbiratul ihram misalnya niatnya atau uh, sebelum takbir misalnya atau yang lainnya. Kemudian kandungan hadis yang kedua di sini, niat itu tempatnya dalam hati. Sehingga tidak perlu dilafalkan dengan lisan atau perkataan. Demikianlah kesepakatan para ulama dalam semua ibadah yang disyaratkan seperti toharoh, zakat, solat, puasa haji, memerdekakan budak, dan jihad. Melafalkan niat dengan ibadah, dasar. Melafalkan niat dengan lidah atau perkataan merupakan bid'ah yang menyesatkan. Maka sungguh keliru orang yang beranggapan boleh melafalkan niat dalam ibadah haji. Sedangkan dalam ibadah yang lain tidak dibolehkan. Nah, ya kan? Kekeliruan ini dikarenakan orang itu tidak memahami perbedaan antara talbiyah dengan niat. Hal ini sebenarnya dikupas sebenarnya dalam beberapa kitab Qawaid Al-Mumti' fil Qawaid Al-Fiqhiyah ya. Mengenai hukum niat, Syekhul Islam Ibn Taymiyah telah menjelaskannya secara terperinci dalam risalah khusus. Saya sendiri juga membahasnya secara luas dalam risalah yang berjudul Ad-Durarul Mudiyah fi Ahkamil Ikhlas wa Niyah. Kandungan hadis yang ketiga. Amal-amal soleh harus disertai niat-niat yang baik. Amal-amal soleh itu harus disertai niat-niat yang baik. Ya. Tentu saja amal soleh seperti sholat misalnya, zakat, itu harus disertai dengan niat baik. Bukan niat mencari perhatian dan lainnya. Niat yang baik, niat baik itu tidak akan bisa mengubah kemungkaran menjadi kebajikan ataupun bid'ah menjadi sunnah. Enggak. Ini kaidah penting. Niat yang baik itu tidak akan bisa mengubah kemungkaran menjadi kebaikan. Karena sudah kemungkaran, sudah kemungkaran walaupun dilakukan dengan niatan baik. Misalnya mencuri. Ya, mencuri dengan niatan baik. Ya tetap aja dia berdosa karena mencuri itu secara zat adalah perbuatan yang dilarang. Ya enggak? Kecuali jika misalnya bermaslahatnya bermasalah dari segi apa dulu. Kemudian bid'ah menjadi sunnah hanya karena niat? Tidak. Kalau misalnya hal tersebut bisa, misalnya bid'ah yang haram memang kemudian menjadi sunnah karena niat baik, maka semua orang akan melakukan sebuah syariat. Maksudnya menciptakan syariat-syariat baru semua orang ya. Tulus dalam apa? Di sini banyak orang yang mengharapkan kebaikan tetapi tidak pernah menggapainya karena merupakan niat. Berarti kam min muridin lil khairi lam yablughu. Betapa banyak orang yang mengharapkan kebaikan. Hah? tetapi tidak pernah menggapainya. Maksudnya di sini bisa bisa bisa jadi karena karena merupakan niat bisa jadi. Bisa jadi karena mungkin niatnya memang bagus namun tata caranya ternyata tata cara bid'ah misalnya. Kemudian yang terakhir, ikhlas karena Allah adalah salah satu syarat diterapnya diterimanya suatu amal. Sebab Allah hanya akan menerima amal yang diperbuat secara tulus dan benar. Tulus itu apa? Tulus dalam arti amal itu dilakukan karena Allah, ikhlas. Sedangkan benar, sawab, artinya amal itu dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah yang yang sahihah. Nah, sekarang beralih ke pembahasan tentang hijrah yang memang tidak dibahas dalam kitab Bahjatun Nazirin. Namun dalam kitab Syarah Riyad as solihin eh, di sini di sini saya di sini saya mengambilnya dari Syarah Riyadus Salihin karya Syekh Utsaimin. Apakah hijrah itu? Dia katakan bahwa hijrah di sini adalah ayat takilal insanu min daril kufri ila daril islam. Yaitu pindahnya manusia atau kaum muslim, pindahnya muslim dari negeri kufur ke negeri Islam. Ya. Baik. Uh, di sini hijrah de, kepada wanita dan juga kepada dunia itu tidak atau kepada harta dan sebagainya itu tidak berarti bahwasanya hal tersebut adalah tercela. Ya, tidak mesti. Karena kita juga membutuhkan harta, membutuhkan wanita dan yang lainnya. Kemudian hijrah terbagi menjadi tiga hal, tiga macam. Yang pertama hijratul makan. Yang kedua hijratul hijrah, hijratul amal. Kemudian yang ketiga hijratul amil. Kalau hijrah makan berarti hijrah tempat. Maksudnya adalah seorang muslim itu berpindah dari suatu suatu tempat yang banyak terjadi maksiat di dalamnya atau kefasikan ya atau mungkin bahkan tempat tersebut adalah tempat yang kafir tempat orang-orang kafir atau tempat yang kufur menuju negeri yang tidak ada padanya hal-hal tersebut atau jauh lebih sedikit ya. Yaitu hijrah makan, hijrah dari segi tempat, berarti pindah tempat. Dan yang terbaik adalah hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Itu tentu yang paling yang paling baik. Nah, sekarang justru permasalahannya banyak dari kaum muslimin Nah, mereka justru eh, bersafar ke negeri kafir. Bukan bukan justru menganjurkan orang-orang yang di negeri muslimin di negeri kafir untuk safar ke negeri Islam, bukan begitu malah terbalik. Maka sebenarnya tidak boleh bagi seorang muslim untuk safar ke negeri kafir kecuali dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, dia memiliki ilmu ya yang memadai untuk mengcounter syubhat-syubhat atau melawan atau membentengi diri dari syubhat-syubhat kaum kafir di negeri mereka ya. Dia harus punya ilmunya. Kalau misalnya masih bodoh dan sebagainya tidak tahu apa-apa tentang agama kemudian kemudian justru studi di eh, misalnya negeri barat, negeri kafir karena studi justru bergaul dengan mahasiswa atau kalangan kafir di sana sehingga akhirnya terpengaruh dengan liberalisme dengan pluralisme dan bahkan bisa terpengaruh dengan ateisme naudzubillah syarat kedua diperbolehkannya misalnya syarat kedua sebagai pengecualian diperbolehkannya uh, seorang muslim ke negeri kafir syarat kedua adalah dia memiliki keagamaan yang bisa menjaganya dari syahwat jadi ya, dia memiliki keistiqomahan, kelurusan dalam beragama ya. Kalau misalnya belum lurus walaupun dia punya ilmu, maka apakah dia bisa menjamin dirinya untuk tidak terjerumus? Hah? Belum tentu. Bahkan kemungkinan terjerumus Nah, Nauzubillah. Karena lingkungan, karena lingkungan. Kemudian syarat yang ketiga, uh, dia tuh ada ada kebutuhan dalam safarnya ke negeri kafir itu. Ada kebutuhan. Hah? Misalnya eh, mencari ilmu misalnya atau berdagang misalnya dan mencari ilmunya pun ilmu yang sulit didapat misalnya di negeri kaum muslimin sehingga hanya didapat di sana mungkin ya kemudian Syekh Utsaimin mengatakan walihada ara anna alladziina yusafiruna ila baladil kufri min ajli siha faqad ara annahum athimun aku memandang saya memandang bahwasanya orang-orang yang bersafar ke negeri kafir karena touring atau karena wisata aja maka aku memandang mereka itu berbuat dosa, berdosa mereka. Dan apa yang uh, mereka gunakan dari sen-sen rupiah atau sen-sen uh, uang mereka itu haram dan juga bentuk kesia-siaan terhadap harta, eh, mubazir. Dan mereka akan dihisap karena itu. Nauzubillah. Ya. Dan kita lihat ini adalah bala dan juga musibah bagi kaum muslimin. Itu mereka yang benar-benar membanggakan negeri kafir dan juga justru men mendiskreditkan negeri kaum muslimin bahkan menjelek-jelekan negeri kaum muslimin ini sesuatu yang sebenarnya amat disayangkan ya kemudian adapun jika misalnya safar ke negeri kafir untuk tujuan dakwah itu bagus dan bahkan eh, layak sekali kita mendakwahi eh, orang-orang uh, kafir baik di negeri mereka terlebih di negeri sendiri Kemudian macam kedua, macam kedua dari hijrah. Tadi yang pertama hijrah tempat ya kan. Sekarang hijrah al-amal. Yaitu hijrah dari segi amal. Maksudnya adalah meninggalkan uh, seorang muslim meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dari kemaksiatan dan kefasikan. Sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma naha ma nahallahu anhu. Nah, ini hadis ini begitu sulit ya. Di untuk diperhatikan tuh berat sebenarnya. Seorang muslim adalah yang mana kaum muslimin selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Adapun al-muhajir, orang yang berhijrah adalah orang yang hijrah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, masyaallah. Kemudian yang ketiga, macam ketiga dari hijrah adalah hijratul amil. Hijratul amil. Hijratul amil. Hah? Yaitu menghijrahkan atau mengasingkan seorang pelaku. Maksudnya di sini jika misalnya ada seorang pelaku yang melakukan maksiat terang-terangan, dan dia tidak peduli bahkan menantang orang maka dia di sini disyariatkan untuk dihajar atau bukan dihajar ya Dihajar di sini berarti diasingkan, tidak disapa atau mungkin dibuang misalnya ke pulau tertentu. Nah, adapun jika ternyata jika dihajar atau di diasingkan seperti ini malah justru menimbulkan banyak madorot seperti justru dia akan marah-marah dan merusak bangunan, eh, merusak atau bahkan membunuh orang, maka tidak boleh kita menghajarnya, tidak boleh kita kita mengasingkannya. Adapun mengasingkan seseorang yang tidak berhak, misal saudara sendiri yang tidak punya salah ataupun punya salah namun sebenarnya kecil dan bisa dimaafkan ataupun bukanlah termasuk kategori orang yang layak untuk diasingkan misalnya, maka ini haram. Tidak boleh kita menghajar atau mengasingkan orang yang tidak layak. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Al Bukhari dan Muslim, لا يحل لمسلم muslim ayahjuru akhahu فوق ثلاث. yaitu ثلاث layal. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar atau mengasingkan saudaranya lebih dari tiga. Maksudnya di sini tiga malam. Berarti tiga hari maksudnya. Nah, tiga, tiga hari. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengasingkan saudaranya selama sebanyak tiga hari atau tiga malam. Maka di sini ada beberapa kaedah atau faedah berkaitan dengan hijrah yang tidak terdapat dalam kitab Bahjatul Nazirin. Alhamdulillah antum semua telah mendengarkan apa yang telah Ana sampaikan dari uh, faedah-faedah eh, dalam kitab Syarah Riyad As-Salihin karya Muhammad bin Salih Al-Utsaimin itu baru sedikit dari faedah adapun insyaallah uh, besok insyaallah kita akan kembali meneruskan halaman 39 hadis nomor nomor 2 adapun hari ini alhamdulillah kita telah menyelesaikan uh, berapa halaman oke okay. sekitar 6 halaman halaman ke 33, 34, 35. 36, 37. Berapa ini? Sekitar 7 halaman. Sekitar 7 halaman alhamdulillah kita habiskan alhamdulillah hari ini. Adapun esok insyaallah hadis nomor 2. Ya, insyaallah kita akan berbicara tentang hadis berkaitan dengan penyerangan terhadap Ka'bah. Ya, Sahih 39 insyaallah sampai mudah-mudahan sampai 44 mudah-mudahan sampai 45 insyaallah ya 39 sampai 45 insyaallah esok hari mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala upayanya dan juga ilmunya Hafizakumullah taala wa barakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta